Masuk masjid tidak ada kita dikontrol mana KTP-nya dan tidak boleh dikontrol bahwa bom apa tidak. Subhanallah rumahnya Allah dan lapang hati kita. Yang nomor dua, saya merasa gembira sekali tadi saya masuk di kamar itu ada maaf lancang dari jauh baca buku kajian-kajian di alam ini penuh. Ini yang membadah dan lapang. Lebih baik daripada yang lainnya. Karena Ilmu itu pelita. Dengan ilmu itu kita bisa melihat ini yang batil dan ini yang hak. Dan ilmu din itu luas. Lebih luas daripada ilmu dunia. Karena apa kita duduk harus pakai ilmu. Masuk masjid, dalam masjid pakai ilmu. Dan karena setiap satu detik, dua detik kita dicatat oleh mereka. Mana mungkin catatan kita akan baik kalau dasarnya tanpa ilmu. Ini harus kita pahami. Dan insya Allah ilmu yang akan kita pahami di sini yaitu landasan akita Islamiyah. Landasan akita Islamiyah. Landasan ini penting sekali. Kalau jembatan itu, ya, kan dulu ada jembatan widang ambruk karena gak kuat landasannya. Jadi landasan ini ibaratkan bangunan itu pondasinya. Ketika pondasi ini kuat walaupun ada angin, ya. ada hujan, yang lain pohon roboh, bangunan tidak, karena kuat landasannya. Demikian juga kalau akidah ini kuat landasannya walaupun ada orang yang tidak benar, tidak senang sama kita, tekat, tetap tekat. Bagikan mobil pula. Mobil itu ada sasisnya. Itu namanya landasan. Kalau sasis ini kuat, maka bangunan yaitu pintu-pintu yang lain dan beban di atas ini nampung. Tapi kalau sasisnya ini kropos, nah itu bilang berapa banyak yaitu mobil yang sebanyak karena sebab sasisnya jadi landasan sangat penting jika rumah ada landasannya ya. jembatan tempat lewatnya orang ada landasannya bagaimana dengan akidah islamnya itu jalan yang menuju surga maka harus ada landasannya dan pentingnya kita bahas landasan ini karena ini pokoknya Islam yang mana tidak akan tegak cabang-cabang itu kalau tidak ada pokoknya. Dan tidak akan tegak rumah kalau pondasinya belum dibangun. Taruhlah disusun susun tetap guling. Ya. Namun apabila landasan itu kuat beban apapun yang ada di atasnya maka berdiri. Ada angin yang lain pun berdiri. Kita pun juga begitu kalau kita punya landasan yang kuat. Huru hara apapun ada masalah. Ya ibaratkan Allah Ta'ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi perumpamaan orang mukmin itu kalau ada angin hanya gini saja dia merek Nanti berdiri lagi. Lain dengan orang munafik seperti pohon turi yang ketas. tak. Tak. Nah, ya, ini perlu kita memahami nanti landasan itu. Kemudian juga landasan kita Islamnya ini kita bahas karena syarat diterimanya semua amal. Orang sholat, infak, siam, ya. Kalau landasan nggak benar, nggak diterima. Ya. Apa nanti landasan yang harus kita pahami ini? Apa itu akidah harus kita pahami. Karena sebab diterimanya amal. Makanya orang kafir walaupun menyumbang sebenar, eh, sebesar apapun tidak ada pahalanya di akhirat. Karena persyaratan landasannya nggak ada. Jadi nilainya mungkin orang meninggalkan sholat ada sebab. Sehingga diampuni oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau sudah ditinggalkan landasan ini nggak ada sebab nggak bisa diterima karena ini dibarukan itu yaitu wadahnya. Mana mungkin sesuatu itu akan masuk kalau wadahnya tidak ada. Jadi wadahnya harus kuat. Menampung ini, menampung ini, menampung itu. Kemudian berikutnya akidah, landasan akidah. Akidah ini sumber perkara yang gaib. Nah perkara yang gaib itu diketahui dengan apa? Perasaan? Tidak mungkin. Diketahui dengan musyawarah nggak bisa masalah gaib. Hanya diketahui dengan wahyu. Nah, ini yang kita akan kita bahas. Subhanallah ya kawan ya. Ya, kita ini ada satu orang mengamalkan sunnah itu ada yang gertik-gertik terus, terutama hawa nafsu ini syaitannya. Tapi kalau landasan kuat, bismillah. Biarkan tadi ada jalan, lubang, pelan-pelan nanti selamat lagi. Ini yang perlu kita pahami. Ini per, landasan akhirnya perkara yang goib. Jadi tidak bisa kita kira-kira. Kalau itu nampak, oh ini jembatan ini nampak, oh ini kira-kira sekian tom masuk. Kalau tidak, tidak bisa. Bisa kita kira-kira karena lihat. Tapi kita perkara yang goib. Hanya Allah Ta'ala yang maha tahu. Padahal kita ini amal hati kita. Inilah perlunya ada landasan. Kemudian juga kita bahas karena banyak pula akidah-akidah yang tidak baik, yang akidah batil. Mungkin kita pernah membahas akidah sohihah, akidah batilah. Lah akidah batilan jumlahnya bukan satu dua akidah yang akhirnya satu maka dikeruyuk oleh sekian banyak akidah-akidah yang batil, keyakinan-keyakinan tidak benar. Makanya inilah pentingnya kita membahas masalah landasan akidah Islamnya. Pertama kita bahas masalah akidah dulu. Kalau tadi, kenapa kita bahas landasannya? Masalah kita dengan akidah ini bahasa Arab, asalnya akut itu kalung. Nah, kalung. Jadi kalau orang Arab mana-mana kalaunya akadnya. Oleh karena sah itu diikat di sininya, hmm, biar jalan. Ya, biar mengikuti yang menarik. Nah, yang menarik kita ini bukan orang yang menarik kita itu Allah. Jadi ikatan yang kuat, yang erat, yang tidak lepas, ini namanya akidah. Karena kita itu bahasa Arab. Jadi kekuatan atau kekokohan ya atau sesuatu yang erat, yang kuat sekali. Jadi ibaratkan orang mau melepas nggak bisa. Ada orang yang musuh mau lepas ibaratkan dikunci ya. Itu namanya akad kita. Nggak bisa masuk siapapun yang kecil mau besar karena sudah dikunci, diikat. Lah kita ini ada ikatan nanti. Inilah ikatan yang harus kita pegang. Sedangkan makna umum akidah ini bermakna keyakinan yang kokoh pada sesuatu keyakinan yang kokoh pada sesuatu. Ada sesuatu banyak. Nah, pokoknya akidah Islam itu enam iman kepada Allah. Itu kan urusan gaib. Nah, itu kalau kita bahas iman pada Allah jumlahnya banyak. Bercabang lagi iman kepada malaikat. Ini urusan gaib semuanya. Iman kepada kitab Allah Taala. Iman kepada Rasulnya Iman kepada hari akhir, iman kepada takdir yang jelek maupun yang baik. Ini akidah ini nggak bisa dirasa. Dan kalau kita memiliki akidah ini, subhanallah apapun beban suruh sholat kita mampu karena landasannya kuat. Kalau antum nggak punya akidah yang kuat nggak akan bisa masuk masjid. Bayangkan pagi nanya tidur kita bangun bangunnya Allah karena kita kita kuat. Penjudi, pencuri, pemabuk tidur mereka. Orang kitanya kuat subhanallah. Ya. Mengepanti pasang bel belum bunyi sudah dibangun oleh Allah. Rasakan sendiri tuh. Nah, Mai faedahnya kita. Yang ini tidak bisa dicuri. Tidak ada toko jualan kita. Tukar tambah kitanya ulama tidak ada. Bisa kita peroleh dengan belajar. Subhanallah kenikmatan orang memiliki akidah Islamiyah yaitu, yaitu keyakinan yang kokoh yang tidak bisa itu Seperti kita tahu bahwa sini air. Kalau kita tahu ini oh, bukannya air raksa enggak. Di pun dipakai enggak ini ada air. Ini teh tidak, ini air. Ini darah ini air. Nah itu seperti itu keyakinan. Jadi dibujuk oleh siapapun dia tetap tegak di atas prinsipnya. Nah ini yang perlu makanya beliau berdakwah selama 23 tahun di kota Mekah memantapkan keyakinan dalam hati. Orang itu kalau sudah diambil hatinya sudah kena subhanallah. Nah bagaimana orang itu? Nah ya, kalau sudah kena pikat hatinya duit keluar. Disuruh sana mau dia. Ya. Kalau sudah seorang tua kasihan terhadap anaknya, suami terikat dengan istrinya, didahulukan kepentingan si dia daripada dirinya karena kuatnya kita tersebut ya kita urusan kecintaan kepada dunia kecintaan kita kepada Allah melebihi daripada yang lainnya kemudian juga istilah akidah ini banyak sekali para ulama sunnah mengatakan fikhul akbar nah, ini perlu kita nah, ada al fikhul akbar pembahaman yang besar ada fikhul asgar. Fikul akbar pemahaman besar mana akidah karena akidah itu luas sekali. Jadi ada istilah walaupun ini tidak ada di dalam Al-Quran, namun istilah ini tidak ditolak satupun oleh para ulama sunnah. Karena umat ini punya ijma, punya kesepakatan. Hal ini disampaikan oleh Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah taala di dalam kitabnya yaitu akidah tahawiyah itu namanya juga beliau mengatakan bahwa akidah ini adalah al-fiqhul akbar pemahaman yang besar sekali sedangkan masalah ibadah sholat yang lain dinamakan al-fiqhul asghar ya kita harus mengenal istilahnya para ulama istilah yang kita paham apa ya al-fiqhul akbar ternyata itu juga adalah akidah Kemudian juga ada istilah yaitu al-iman. Nah, al-iman. Al-iman termasuk bagian akidah seperti Imam Bukhari menulis Kitabul Iman. Oh, Makanya itu Kitabul Akidah tidak disebut kita iman tapi eh, tidak disebut kita kita tapi iman itu menyangkut masalah kita karena keyakinan di dalam hati yang tidak bisa berubah nah ya jadi istilah-istilah ini kita memang harus paham oh, demikian juga yang dikatakan oleh yaitu para ulama sunnah di antara Syekhul Islam Ibn Taimiyah maka mempunyai kitab Kitabul Iman Kitabul beriman adalah kitabul akidah. Nah. Kemudian juga yaitu Al-Imam Ibnu Manda. Ya, Jadi ini kitab Al-Iman. Jadi Al-Iman mana kitab akidah. Jadi akidah ini bukan hanya tauhid kita kepada Allah, menyangkut seluruh perkara gaib yang Allah kabarkan kepada hambanya. Itu namanya iman atau fikul akbar atau akidah. Ada lagi yang menyebutnya akidahnya as-sunnah. Nah, hanya kita mengikuti as-sunnah. As-sunnah bukan makna menurut ahli fikih salat sunnah. Yang itu hanya jumlahnya berapa? Atau siam sunnah. Tapi yang dimaksudkan sunnah ini adalah akidah. Dan dalam satu hadis ya, alaikum bisunnah dimaknanya akidah. Bahkan Al-Imam al la kiasa sunnah tidak bisa disama-samakan, dipadu-padukan, dicontoh-contohkan. As-sunnah adalah kita. Dan di sini di antaranya sunnah sunnah oleh Al-Imam Barbahari. Mungkin kita mendengar atau mungkin sudah diajarkan. Usul sunnah oleh Imam Ahmad. Nah, usul sunnah. Demikian juga sunnah yang ditulis oleh anaknya Al Imam Ahmad bin Hanbal Abdullah bin Ahmad dua kitab sunnah. Ini istilah kita dipakai pula as-sunnah. Ayo kita as-sunnah berarti kita mengambil akidah kita. Dan ada lagi istilah at-tauhid. Oh, at-tauhid lebih khusus. Tapi at-tauhid ya ini menyangkut masalah kita pula. Bagaimana tauhidmu, menyangkut akidahmu. Dan ini diantara yang disampaikan oleh Al Imam Ibnu Khuzaimah di dalam kitabnya Kitab Tauhid wa Isbatu Sifatir Rabbi Azza wa Jalla. Ya, itu istilah-istilah ada lagi yang namanya asy-syariah. Nah, asy-syariah Nah, syariah kita kan syariah bukan kok sholat ya atau siam yang dimaksudkan asyariah itu kita seperti asyariah oleh al Imam al Ajuri rahimahullah taala itu istilah nah kita ada lagi yang terakhir usulutin nah usulutin pokok-pokok agama ini para ulama menulis seperti itu kita pahami ini semuanya perlu landasan. Ya, perlu landasan. Ya, jadi tadi akidah ada yang menamakan usuluddin, ada yang menamakan fiqhul akbar, ada yang menamakan as-sunnah, ada yang menamakan apa lagi tadi? Al-iman, ada lagi? Eh? At-tauhid, ada lagi? Usuluddin asy-syari, asy Gak repot kita mengatakan. Nah sekarang selanjutnya kita membahas masalah pokok-pokok dari mana kita berlandasan akidah ini. Landasannya apa akidah ini supaya kita tetap kuat. Ya, landasan asyariah ini apa? Syekh bin Sayyid rahimahullah taala pernah ditanya dalam hal ini Beliau mengatakan bahwasanya landasan kita halusnya wal jamaah, landasan as-syariah, landasan as-sunnah, landasan at-tauhid adalah kembali kepada kitab Allah Ta'ala dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dasarnya dulu. Kalau kita kembali ke kedua itu, kita tidak akan berselisih. Ibaratkan orang arsitek ya, kalau sudah sepakat fondasi kedalaman sekian, betonan sekian nggak akan berselisih. Padahal itu kira-kira manusia. Orang untuk menentukan. Maka kami pelajari kalau mempelajari arsitek bangunan itu dengan ketinggian sekian, besi harus sekian sekian. Ternyata kita coba bismillah kita coba susun tiga dengan majelis sedikit nggak apa-apa. Sepuluh tahun nggak goyang, nah berarti bisa diraba-raba itu untuk menentukan landasan bangunan. Karena bangun besi kelihatan. Tanah itu kalau itu ditusuk ke bawah sampai patus berapa bisa diraba. Akidah Islamnya tidak bisa. Nah, ini pentingnya kita kaum muslimin. Karena akidah ini kuat, ini landasan kita. Kita harus punya pegangannya. Maka dijelaskan oleh Allah Ta'ala yang pertama di dalam yaitu surat <clears throat> Ali Imran ayat nomor 31. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni Allah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Nabi, Allah Taala menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In kuntum Allah. Kalau kamu memang betul-betul menjadi orang yang mencintai Allah. Ya, ingin mendapatkan surganya. Dan juga ingin mendapatkan pula pahalanya. Ingin mendapatkan rahmatnya. Ingin diampuni dosanya. Makanya Allah mengatakan, Fattabi'uni. Beritahu ya Nabi. Fattabi'uni maka ikutilah sunnahku. Ya dimaksudkan ikutilah sunnahku itulah ya itu tadi. Ikutilah akidahku, ikutilah syariatku. Ikutilah fiqhul akbar. Ikutilah usulidinku. Dan sumbernya dari Al-Quran dan hadis yang sah. Yang Itu paten, tidak bisa ditawar. Bagaimana kita menawar itu waktu ya Allah? Beda dengan yaitu perkataan orang bisa ditawar. Lu ini bertentangan dengan simpulan. Tapi apa apa kita itu merasa sampai hati, uh ini ayat ini bertentangan dengan pendapat guru saya tidak mungkin. Ya. Guru saya guru makhluk. Al-Quran wahyu. Nah. Jadi Allah Ta'ala memberitahu kepada kita landasan untuk mengetahui akidah yang lainnya mengikuti sunnahnya beliau. Sedangkan sunnah beliau kembali kepada Al-Quran dan sunnah ini butuhnya kita mempelajari mukti. Ada pembahasan akidah, ada akhlak, ada tasgiatun nufus, ya. Dan juga yaitu ada pula yang lainnya, ya. Karena akidah menyebar banyak jadi kebutuhan kita ilmu ini setiap detik butuh ilmu. Di mana tempat kapan saja dan kita dalam catatan amal. Malaikat yang mencatat rakib dan atid ini. Maka Allah mengatakan fattabi'uni yukhfifkumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Kalau landasan kita kembali kepada Al-Quran dan kata yang sahih, maka Allah akan mencintai dirimu. Sebagaimana Allah mencintai para sahabat dan para sahabat diridhai Allah Ta'ala karena pegangannya ini. Apapun yang diperselisihkan kembalinya cari dulu ayatnya. Cari dulu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup Allah mencintai kepada orang berlandasan kita ini wa yaghfir lakum dunubakum maka Allah akan mengampuni dosa kita subhanallah dosa kita itu banyak tapi dengan berpegang kepada landasan yang benar menjadi sebab dalam bunyi dosa. Inilah rahmat Allah Ta'ala kepada hambanya yang berpegang kepada landasan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat nomor 80. Pentingnya kita mengikuti sunnah. Pentingnya kita berpegang kepada akidah. Pentingnya kita berpegang kepada fiqhul akbar, usuluddin, at-tauhid, syariah. Maka Allah berfirman di dalam surat An-Nisa 80, "Wa mayyuti'ir rasulah faqad atau Allah." Kalimat yang pendek enak kalau kita kembali pada Al-Qur'an dan Sunnah. Karena apa? Allah yang bicara dan Allah dan dia mengatakan fa inna khairal hadisi kitabullah. Paling baiknya bicara, paling fahamnya, paling mudah difaham, paling mudah diamalkan bicaranya Allah. Fa inna khairal hadisi kitabullah. Wa khairul huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan paling baiknya petunjuk petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengatakan barang siapa yang taat kepada Rasul Siapa yang dimaksudkan Rasul di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak cukup dengan Al-Qur'an. Bahkan Al-Qur'an ini banyak membutuhkan keterangan dari hadis Rasulullah SAW. Kita tidak mungkin akan sholat tanpa ada hadis beliau. Karena Allah memerintahkan wa aqimus sholat, tegakkan sholat. Berapa rakaatnya tidak dijelaskan. Waktunya maghrib sampai kapan tidak dijelaskan. Apa yang dibaca ketika berdiri, rukuk, sujud tidak dijelaskan. Ini bantahan terhadap orang yang mengingkari as-sunnah. Makanya kalau kita ada teman tanya riwayatnya ini hadisnya selesai, pendek cepat selesai. Menerima itu orang beriman, menolak ada hukuman sendiri ma yujadilu fi ayatillahi illa alladziina kafaru. Tidaklah orang yang membantah ayat Allah Ta'ala kecuali orang yang kufur. Orang mukmin sami'na wa Orang mukmin wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Orang mukmin kalau dibacakan aja bertambah iman, bertambah gembira. Nah ini yang harus kita tanamkan. Ya, maka Allah menjelaskan bahwa mayyati'ir Rasul faqad atau Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul yang berarti dia taat kepada Allah. Maka ketaatan kita kepada Allah Ta'ala tergantung ketaatan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang demikian ini karena Allah yang memerintah supaya kita tidak meremehkan beliau. Karena beliau manusia seperti kita. Berapa banyak pembesar orang kafir, kuras menolak karena utusan dari manusia. Sehingga merasa tergeser dia. Makanya Allah telah menjelaskan utusan di bumi dari jenis manusia supaya gampang orientasinya, hubungannya satu dengan yang lain. Dan supaya mereka tahu bahwasanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tidak satu pun orang ahli sastra Arab yang bisa menandingi menunjukkan betul itu manusia tetapi risanya dari Allah. Oleh karena itu Allah berfirman wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Aku turunkan Al-Qur'an ini kepada wahai Nabi agar kamu yang memperjelas Al-Qur'an ini kepada manusia. berarti kebutuhan kita memahami as-sunnah ini lebih banyak daripada memahami Al-Qur'an. Al-Quran. Karena apa? Bukan berarti kita lantarkan Al-Quran, tidak. Untuk bisa faham kepada Al-Quran kembali pada hadis. Itu tadi Allah mengatakan wa atuz zakat, tunaikan zakat. Ini zakat apa? Keterangan dalam hadis. Berapa nisabnya? Keterangan dalam hadis. Kapan waktunya? Keterangannya di hadis. Bagaimana kita tidak menuntut ilmu? Ya hitanya? Kita menuntut ilmu. Dan alhamdulillah ya kawan kita menuntut ilmu dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Tidak dikurangi kesehatan badan kita. Bahkan orang itu mungkin sebab saya juga bisa menuntut ilmu. Karena setiap orang yang taat kepada Allah Ta'ala ada rezeki sendiri. Ya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah termasuk menuntut ilmu. Pokoknya kita bertakwa. Mana mungkin kita sholat akan diterima kalau tidak menuntut ilmu. Maka Allah akan mengeluarkan jalan semua kesulitannya. Dan Allah akan memberi rezeki yang tidak terduga. Rezeki ini termasuk kesehatan. Badan sehat. Mendapatkan petunjuk. Rezeki. Berapa banyak orang badan sehat tidak mendapatkan petunjuk. Jadi rezeki bukan bukan tergambar oleh kita hanya duit, harta. Bayangkan duit ratusan ribu, umpamanya satu meter ya kita hanya melihat itu saja. Dibandingkan dengan badan yang sehat. Mulia mana? Mulia badan yang sehat. Walaupun kita ini butuh butuh uang juga. Tapi kebutuhan sehat subhanallah. Karena orang beribadah jika badannya sehat sempurna dia. Dan lebih daripada itu sehatnya hati. Jadi kalau ada fisik sehat, hati juga harus sehat. Sehatnya badan dengan makan yang sehat. Minum. Dijaga jangan sampai ada minum yang mengganggu gatalnya badan kita. Sehatnya hati dengan apa? Dengan ilmu dan amal soleh. Lalu Allah menjelaskan kelanjutan surat An-Nisa nomor 80. Waman tawallah. Dan barang siapa yang berpaling disuruh taat kepada Rasulnya tidak mau sallallahu alaihi wasallam, fama arsalnaka alaihim hafidha. Maka kami katanya Allah Taala tidak mengutus kamu wahai Nabi untuk memelihara mereka. Inilah enaknya dakwah kaum muslimin. Kita itu hanya suruh menyampaikan ini loh. Dia mau menerima, Allah yang menakdirkan dia menerima. Dia menolak, kita jangan sakit hati karena kita sudah punya jatah sendiri. Dapat pahala kita ini menyampaikan yang hak. Hayya ala sholat. Manggil sholat. Muadzin. Muadzin itu besok pada hari kiamat memiliki tanda sendiri. Layarnya tinggi. Panjang. Dan mengajak orang. Sepuluh orang yang masuk dalam masjid. Sepuluh pahala yang ia peroleh. Tanpa dikurangi. Orang yang masuk di masjid. Karena Allah Ta'ala maha kaya. Ya. Jadi upayakan bagaimana kita memberi iman jadi contoh orang yang melakukan suatu kebaikan. Ketika kita berdakwah mendakwah itu tidak diterima, kita sudah dapat pahala, nggak usah bingung. Ketika diterima dua kita. Ini pentingnya dakwah. Mungkin sekarang tidak diterima. Tetapi setelah lima hari, sepuluh hari, orang itu kadang-kadang begitu Kadang-kadang tahu hak, tapi manusia itu punya gengsi. Kita punya gaji apa enggak? Punya. Kita rasakan sendiri. Kita itu ya. Karena manusia punya perasaan sama. Mungkin ya, tapi besok dia sadar. Karena Allah yang beri petunjuk. Berapa banyak orang masuk Islam setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Dimusuhi beliau. Subhanallah. Ketika meninggal dunia, Allah Ta'ala beri petunjuk. Oh ya, yang benar adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah faidahnya ilmu. Sampaikan, diterima, alhamdulillah tidak diterima juga alhamdulillah. Karena kita yang yang kita puji hanya Allah. Ya, ini perlunya kita menuntut ilmu ini landasan kita Kita kembali kepada sunnah beliau. Kemudian juga Allah berfirman di dalam surat al khasr ayat nomor tujuh Wa ma rasulu fakhuduhu dan apa yang diberikan kepada kepadamu dari rasulmu itu ambillah. Ini masalah urusannya urusan ghanimah, rampasan perang. Tetapi ya, masuk pula dalam urusan syar'i, lebih utama lagi. Jadi kalau beliau bagi-bagi ini untuk kamu, ini untuk kamu dari hasil perang, itu kan pemberian duniawi yang beberapa saat akan habis. Waktu makan keluar kotorannya. Tapi kalau ilmu tidak ada kotoran yang keluar dari ilmu itu. Maka ayat ini berkenaan dengan peperangan ketika kamu selesai perang wahai sahabat. Lalu apa yang diberikan oleh beliau yang terimalah. Fakuduhu. Wa hukum anhu dan apa yang kamu tidak dikasih ya kamu jangan meminta. Tapi ini oleh para ulama termasuk pula apa yang didatangkan oleh Rasulullah SAW kepadamu berupa akidah, berupa ilmu maka ambil. Hmm. Jadi lebih luas. Ini untuk memahami. Itu disampaikan oleh Syekh Ibn Sayyid rahimahullah ta'ala. Ini pentingnya kita memahami ayat lewat orang-orang punya il, ilmu. Dan memang beda. Kita membaca ayat sendiri di rumah dengan terjemahnya Asalnya beda dengan kita berkumpul. Pengaruhnya beda, pemahamannya beda, masuknya pula dalam cekatan beda. Makanya asalnya menuntut ilmu itu atalaki ketemu dengan orang. Berapa sekarang banyak orang Mbak itu menuntut ilmu lewat internet. Ya kalau dia tahu, kalau tidak tahu dari mana itu benar. Syirik bid'ah Promosi yang lain kemas semuanya dengan bahasa-bahasa yang baik semuanya. Enggak ada yang mengatakan saya ini ahli bid'ah ikutilah saya enggak ada. Saya ini ahli sun sunnah. Saya ini orang maksiat ikutilah saya enggak ada. Saya ini orang yang baik. Ya. Ketika Allah Taala memberitahu kepada orang munafik, ya, wala situ fil ardi ba'da islahiyah. Wa idza qila lakum wa idza qila lahum la tufsitu fil ardi qalu innama nahnu muslimun. Orang munafik itu kalau dinasihati Husain orang baik kok. Ya. Ini perlu kita pahami dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh eh, yaitu memberi petunjuk kepada kita dengan ilmu. Bagikan orang itu kenyang dengan apa? Makan, segar dengan minum. Punya anak sebab menikah. Punya ilmu suka belajar. Ini harus kita belajar. Wattakullah. Allah Ta'ala memerintahkan dan takwalah kamu kepada Allah. Inna Allah syadidil iqab. Sesungguhnya Allah Ta'ala sangat pedih siksaannya. Ya, ini landasan-landasan harus kita pahami. Pokoknya masalah urusan kita bahkan karena masalah urusan kita, itu pokoknya cabang itu ikut pokok atau pokok itu ikut cabang. Saya tanya, cabang ikut pokok. Tak mungkin daun itu akan tumbuh kalau tidak ada pokoknya. Tidak mungkin cabang itu akan dia berkembang kalau tidak ada pokoknya. Berapa banyak orang kami bermadhab Imam Syafi'i sholatnya. Wudhunya. Tetapi tidak tahu akidahnya ini keliru. Bahkan kadang-kala kitabnya Imam Syafi'i apa enggak tahu ini sekedar berita kanan kiri yang didengar. Mana kita Imam Syafi'i enggak enggak tahu. Ya. Jadi kalau sudah ini apa ini pokoknya ini kuat nah akan menumbuhkan cabang-cabang. Kalau akidahnya kuat disuruh sholat gampang, infak gampang, menuntut ilmu gampang. Kenapa Munculnya cabang sebab pokoknya. Ya, ini harus kita pahami. Selanjutnya pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau berkhutbah itu mesti memulai innal hamdalillah. Sesungguhnya yang wajib dipuji hanya Allah. Nahmaduhu ya Allah kami memujinya. Setelah beberapa saat beliau mengatakan, "Amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah." Bukan fa inna khairal hadisi katanya sekular. Ini pegangan kita di mana dan kapan saja saat kita ada masalah atau yang lain, fa inna khairal hadisi kitabullah. Maka sunnya paling baiknya perkataan paling manfaatnya, paling mudahnya untuk memutuskan perkara kitab Allah. Karena kita wajib mengimani kitab Wa khairul huda Dan palingnya paling banyak petunjuk Kita ini butuh petunjuk Maka beliau menjelaskan Fa inna khairul huda Huda Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Maka petunjuknya Nabi Sallallahu alaihi wasallam dan ini beliau berulang-ulang menyampaikan ini. Bukannya sekali selama hidupnya. Bahkan sering khutbah, khutbatul hajah ini yang disampaikan. Karena pokok ini. Cuma kadang -kadang orang itu hanya mendengar tapi tidak tahu artinya. Kalau tidak tahu artinya bagaimana akan bisa menikmati atau mengamalkan isinya. Ya, Fa'inna khairal hadisi kitabullah. Sesungguhnya paling baiknya pembicara kitab Allah. Kalau kita tahu ini paling baik, kita mengambil yang lain apa ini saja? Hah? Ya ini saja, ini paling baik. Bayangkan ada mobil 20 mobil. Pilih yang paling baik. Maka fitrah manusia. Ya, yang paling baik ini maka makanya orang punya mobil 4, 5. Yang baik yang banyak dipakai. Iya kan? Nah, di pondok itu kalau ada mobil yang baru, kasihan mobil yang lama. Saya yang lama sudahlah, saya yang pakai yang lama. Dan ya, memang orang tua ngalah dia. Ada beberapa orang sering, Ustaz, rumahnya 20 tahun dulu kok sama dengan sekarang. Lah apa, apa sebabnya kalau apa tidak sama? Apa kalau tidak sama apa apa seperti ini tidak boleh? Ya rumah sebentar kita pakai. Antum nah, kalau sudah capek itu, lihat tukang becak itu ya. Kalau sudah capek gini. Nah, selalu mengalahkan hotel itu. Saya pernah dari Surabaya masuk ke Jogja jam 12 malam. Suruh ke hotel jangan. Suruh suruh bangun malah, suruh bangun, suruh mengisi. Jam 12 malam ngobrolnya nanti satu jam. Gimana saya bisa menikmati tidur? Tadi sini alhamdulillah tadi Orang tuh kalau sudah capek urusan dunia dia kalau sudah lapar betul maka nasi pun jadi. Wow, betul subhanallah ini nikmat. Kalau sudah minum 4 5 kali walaupun pakai jus kurang nikmat kalah dengan ini. Itu kenikmatan dunia. Ya. Maka paling baiknya Allah Ta'ala menunjukkan paling baiknya Bukan paling jeleknya atau menengahnya tidak, paling baiknya bicara. khairul hati khairul hadisi kitabullah. Paling baiknya petunjuk bukan dari saya, bukan dari antum, bukan dari bapak, nenek, kakak, kakek kita. Bagaimana sih pulang? fa'inna khairul fa'inna khairul huda hudan nabihi sallallahu alaihi wasallam. Ini landasan. Sebab apa Quran sudah dicetak dan tidak akan berubah. Hadis yang sahih pun sudah ditulis oleh para ulama sunnah. Ibaratkan kita itu mau membuat itu sudah tinggal ngambil, hmm, tinggal masak. Ibaratkan makan sudah siap saji, tidak perlu harus merakit dulu ini makan apa sudah. Nah, maka paling nikmatnya kita dalam berpegang masalah kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah karena ini urusan gaib yang maha tahu Allah kemudian juga utuh utusannya karena Allah Taala mengutus kemudian juga beliau menjelaskan untuk kembali landasan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah ini supaya kita tidak goyang maka beliau menjelaskan ya penyebab-penyebab goyang ini harus disingkirkan apa itu wa umuri muhtasatuha. Jeleknya perkara lo. Kalau tadi baiknya perkara, baiknya perkata. Setelah beliau menjelaskan baiknya supaya baik ini tidak kena nodanya yang jelek, Allah menjelaskan wa umuri muhtasatuha. Paling jeleknya kita ini yang baru yang tidak ada contohnya di Al-Quran dan Sunnah. Jangan dicampur. Kalau sudah air ini ya, ini harus jernih. Ini berapa gram? Di 200 mili. Dicampur 5 mili sudah nggak bening lagi. Campur hitam nggak jernih lagi. Ketemunya bukan ketemu jernih, ketemunya hitam. Kalau akidah sahihah ini 95% kita dari Al-Quran. Kok 5 persennya dari muhtasat. Dari pendapat orang nggak ketemu yang 95. Kalah. Ibaratkan orang yang bercocok tanah. Semua yang penghambat suburnya tanaman harus dibersihkan. Dan kalau perlu kalau perlu mau tumbuhnya rumput itu nggak boleh dikasih plastik atasnya. Yang dilubangi hanya untuk tanaman ini saja. Karena kalau rumput itu berhidup akan mempengaruhi perkembangan tanaman ini. Begitu orang bercocok tanah dilihat setiap hari. Ada burung disuruh pergi. Ada tikus. Pengawasan terus. Supaya tanaman ini bisa berhasil dengan bagus. Padahal menunggunya hanya tiga bulan, empat bulan. Nah, kita ini selama hidup kita. Kita ibaratkan berjalan ya. seratus kilo tinggal lima kilo. Kalau kita belok kanan ke kiri, nggak ketemu. Makanya kita harus istiqomah terus. Ada orang jahil ke kemari mampir, jangan. Kan itu sudah mampir, ini bagus. Dan yang ngajak mampir itu bahasa bahasanya menarik. Makanya bahasanya orang ahli bid'ah itu menarik menarik. Orang awam tertarik karena tipu daya mereka. Bahasanya sunnah itu biasa saja, nggak ada penipuan. Sholat ya sholat. Karena dasarnya iman. Nah, jadi agar kita bisa berpegang landasan ini ibaratkan kita mau mengecor atau yang lainnya jangan dicampur-campur yang merusak kekuatan. Ya, betoneser ini. Upayakan apapun yang tak lempungnya atau yang lain tidak boleh. Wa muhtasa wa syarrul umuri muhtasatuha wa kullu bid'atin dalalah. Ya, inilah pentingnya kita Ya, ibaratkan orang bangun, jangan semuanya orang beli bangun. Cari orang yang ahli bangun. Kalau orang ahli bangun ini dia sama prinsipnya yang yang lain. Taruhlah ini orang yang meninggal dunia diganti oleh orang lain tetap karena prinsipnya sama. Oh ini kurang ini teruskan. Tapi kalau nanti dibangun oleh orang lain yang ini nggak sama, nggak cocok, ini pak salah tuh, pak Teteli semuanya. Ya, namun kalau kita bangunin dari orang arsitek yang benar, kok pindah tempat atau yang lain, nggak bisa dilanjutkan. Kok Allah. Tapi kalau yang lain sama melanjutkan. Seperti juga kita membaca kitab. Kalau yang membacakan kitab itu orang-orang yang mengalih sunnah, jalan terus sama akidahnya. Tapi kalau lain orangnya, makanya orang lipit ah juga membaca Quran, baca juga kah? hadis. Kenapa kok berselisih? Karena hawa nafsunya yang membelokkan makna sunnah ini. Ya, jadi kalau kita menyervis mobil bukan sembarang orang, dicari orang yang ahli. ya. Mau membangun rumah dicari orang yang ahli. Bagaimana kita membangun angkita sembarang orang yang mau datang? Ini penting. Siapa yang akan mengajari saya ini? Ya kalau kita punya ilmu, oh ini orang nggak benar, kita bisa nengkor. Lah kalau kita tidak tahu, bagaimana akan tahu kesalahan orang lain kalau kita tidak tahu? Ini pentingnya kita. Kemudian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih. Apa kata beliau? Fa innahu mayyish minkum fasayarah tilafan kasira. Ini hadis yang sering dibaca oleh para hadis Allah Al-Irbad bin Sariyah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud Tirmidzi dan dikhasankan oleh Al-Bani Albani rahimahullah taala. Beliau menjelaskan kondisi umat sekarang, bukan kondisi umat dahulu. Dan ini harus kita maklumi, ini semuanya ujian dari Allah. Jangan menyalahkan orang. Ini kita diuji. Apa kata beliau? Fa innahu may ya'ish minkum Fasayarakhtilafan kasih. Sesungguhnya orang yang hidup di antara kamu umatku setelah kau meninggal dunia pasti kamu akan melihat perselisihan yang banyak. Perselisihan ini perlu selisihan akidah. Kalau tetangga kita punya rumah seperti itu, yang lain lain, yang lain susun, yang lain pendek, yang lain pula pakai gedek. Apa kita pernah bertengkar dengan tetangga karena beda rumah? Tidak ada. Yang satu punya mobil Mercy, yang satu ya mobilnya hijet. Gak ada perang jiwa, gak ada. Justru itu orang perang kan masalah kita, karena masing-masing orang bertahan dengan keyakinannya. Sedangkan keyakinan manusia itu satu apa dua? Hah? Keyakinan manusia itu satu apa dua? Jamak banyak keyakinan. Nah ini ya. Wah masing-masing meyakini kalau hari Rebo keyakinan ini. Dan kalau malam kemes keyakinan ini. Keyakinan semuanya. Ketika si Fulan punya keyakinan sendiri, si kita punya keyakinan sendiri bentrok. Makanya kita disuruh kembali landasan akidah ini kepada apa tadi? Al-Quran dan Sunnah. Ayo. Ya. Jadi perselisihan umat beliau mengatakan umatku setelah meninggal dunia ini yaitu akan pecah belah. Ini maknanya sudah sunnatullah. Ketika ditinggal orang alim timbul. Sekarang anak saja. Kalau kita orang tua ya umur 80 tahun anak kita 67 tuh kutuk semuanya tahu kutuk apa? Enggak hmm, ada yang berani teng Ya. Tapi kalau orang tua meninggal dunia mulai ribut saudara dengan saudara. Itu hubungannya keutamaan orang tua. Ketika masih hidup, anak yang besar kecil, dan jangan membuat resahnya orang tua. Namun setelah meninggal dunia karena anak tidak punya akidah perang dia. Tapi kalau punya akidah yang baik tidak perang. Nah demikian juga orang ketika ditunggu oleh Rasulullah SAW baik. Karena ada masalah kembali kepada orang punya ilmu. Tetkala nah. beliau meninggal dunia kesempatan orang-orang yang ingin merusak Islam pecah belah umat ini. Menjadi berapa? 73. Yang benar berapa? Satu. Itu sudah sunatullah. Gak bisa kita akan menyatukan umat seluruh Indonesia tidak bisa. Tapi kita ini tidak boleh berpecah belah. Allah menjadikan umatnya Rasulullah SAW berpecah belah itu untuk menguji kita. Namun kita tidak boleh berpecah, tidak boleh pecah belah. Allah menjadikan yang haram, yang halal, tapi kita dilarang makan yang haram. Paham kan? Yang halal aja makan. Betul Allah menjadikan hambanya ini umatnya Nabi Muhammad SAW akan pecah belah, tapi kita dilarang pecah belah. Waktu Waktasimu bihablillah jami'a wa la Subhanallah. Kalau kita membaca Al-Quran sejuk hati ini. Dengan hadis beliau sejuk hati ini. Yang satu kita ini. Ya. Maka tatkala Allah Ta'ala Rasulullah SAW menjelaskan penyakitnya umat pada akhir zaman ini karena bukan berselisih rumah, bukan berselisih kendaraan, bukan berselisih kepegawaian. Tidak ada kita tetangga ini bagian listrik, ini pekerjaannya yaitu pertanian ini pekerjaannya, eh, peternakan ini bangunan bertengkar kita nggak menjumpai. Ya, orang yang ahli listrik bertengkar dengan bangunan nggak ada. Justru bertengkar masalah akidah Nah karena masalahnya urusan akidah yang berhak menyelesaikan untuk perkara ini hanya Allah. Maka beliau mengatakan fa'alaikum bisunnati. Ya ini. Kenapa kok nggak fa'alaikum kepada orang kaya? Orang-orang yang punya jabatan. Karena perselisihannya bukan jabatan. Perselisihannya ini loh keyakinan dalam hati yang beda lah untuk menyatukan tidak mungkin akan disatukan dengan dunia. Karena permasalahannya bukan urusan dunia. karena permasalahan dunia gampang. Beli tanah 5 hektar buat rumah yang bentuknya sama selesai. Tapi ternyata perusahaan umat ini bukan karena rumah, bukan karena dunia, bukan karena yaitu beda, yaitu ya kedudukannya. Berselisih masalah kita dan ini yang payah. Nah Allah Rasulullah SAW memilihkan kita jalan yang paling bagus. Kalau jalan ini dikerjakan, ditaati, bagus. Karena beliau mencarikan solusi kita bukan dasar perasaan. ya, Bukan dasar pemikiran. Tetapi dasarnya wahyu. maka beliau mengatakan, Fa'alaikum bisunnati. Maka wajib kamu mengikuti sunnahku. Maknanya sunnahku itu adalah Al-Quran dan Hadis. Karena makna sunnah adalah kita. Faman rohiba an sunnati falaisa min. Itu dalilnya. Kalau sunnah itu Al-Quran dan Hadis. Faman rohiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang benci sunnahku bukan golonganku. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Musin Al-Abbad eh, Hafidhullah Ta'ala dalam kitabnya itibar Sunnah itu maknanya barang siapa yang kembali pada Al-Quran tidak mau kembali kepada Al-Quran dan hadis bukan golongan saya lo enak kan kita kembali kepada Al-Quran itu gampang kembali kepada hadis Rasulullah itu gampang tidak bisa kita bisa menanya tapi harus kembali kaya semuanya bingung kita Kembali harus satu desanya harus punya mobil merek ini semuanya bingung dari mana duit. Kembali kepada kita kita tidak tahu Allah mengatakan fasalu ahla dzikri in kuntum la alam. Tanyalah pada orang punya ilmu itulah punya ilmu dia berah untuk menunjukkan kamu. Bagi orang tidak tahu arsitek tanya arsitek, tidak tahu bagian bangunan tanya ahli bangunan, tidak tahu masalah mesin tanya mesin, tidak tahu masalah urusan din kembali kepada orang punya ilmu. Kalau kita diberitahu penyakitnya oleh orang dokter mau, padahal itu kira-kira. Lah kok kita diberitahu oleh orang punya ilmu nggak tahu padahal itu Al-Qur'an. Nah ini bingung kita. Dokter kan ini Pak, ini obatnya. Mau bahkan suruh bayar. Ya bayar. Suruh bayar kita padahal kira-kira Pak coba Pak Jono Nanti dipesan kalau gatal jangan diteruskan. Berarti kan kira-kira. Itu mau, mantep. Tapi kok Al-Quran kok. Nah inilah godaan. Kita harus bisa memerangi hawa nafsu kita sendiri. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati. Kemudian nama dua sunnatil khulafair rasidin al-mahdiyin ar-rasidina amin ba'di. Pertama kita kembali dasarnya Al-Quran dan Sunnah supaya tidak keliru memahami Al-Quran dan Sunnah. Kita kembali kepada para sahabat. Mengapa kok tidak kembali kepada orang sekarang? Nah, ke para sahabat. Siapa yang tahu? Ya? Nah, karena para sahabat itu hidup bersama beliau. Kita hidup di tengah fitnah. Ada orang mengatakan sahabat kan berpendapat, kita berpendapat bagus, pendapatmu dengan hawa nafsu, pendapatnya sahabat dari tahlil. Satu. Karena beliau hidup bersama Rasulullah SAW. Dan karena mana sahabat itu ya man kana musliman yaltaqiya ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa mata alal islam itu sahabat Orang yang pernah berjumpa kepada beliau dalam keadaan Islam meninggal dunia dalam keadaan Islam. Ini pertama. Kenapa kita kok memahami Al-Quran dan hadis ini kok nggak dengan pemikiran kita? Pikiran kita beda. Nah kalau para sahabat tidak beda karena para sahabat Allah Taala memberitahu radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridhai mereka pun juga kita. Ya nomor dua para sahabat ini hidup pada zaman turunnya wahyu. Kita hidup pada zaman pertengkaran, pada zaman fit. Dulu tidak ada yaitu internet, ya HP, ya, yang semuanya kembali kepada satu. Makanya para ulama sunnah kalau kamu mau gitu, mengikuti Islam lewat orang, lewat orang, lewatlah para sahabat. Karena mereka telah selamat dari fitnah. Mereka telah kembali ke rahmatullah. Dan karena Allah Ta'ala telah memuji para sahabat. Karena keimanan mereka sudah terwujud. Keikhlasan mereka terwujud. Ya, Ketabahan kesabaran terwujud beda dengan kita. Makanya kita ini ditegur oleh Allah Taala. Am hasibtum an jannah. Apa kamu mengira dengan amalmu itu sudah masuk surga? Walamma yadkhulil eh, walamma ya'tikum masalal mas walamma ya'tikum masalladziina min qablikum. Padahal kamu belum berbuat semisal orang-orang para sahabat dulu. Apa itu masa umul baksa ditimpa kesengsaraan Ya. Ujian yang mereka terima lain dengan ujian kita. Kita ujiannya masih dengan istri, dengan anak, walaupun dengan saudara kita, kawan kita dalam masjid. Masih kecil ujian kita. Diuji mereka diusir dari tanah air ya subhanallah. Bukan cukup diusir masuk Islam bersahaja dikepui oleh mereka. Sahabat bila dipanggang, dipanaskan subhanallah karena bersahaja la ilaha illallah. Mana kita kalau muslimin? Ujian kita masih ringan. Ya. Dalam keadaan hijrah dari kota Madinah, Mekah Madinah 400 yaitu kilo dengan jalan kaki mendaki gunung bukan dengan aspal bukan dengan pesawat bukan dengan bis yang pakai AC maka Allah menyatakan tapi kenapa mereka hidup Saudara, karena kuatnya akidah, yakin Allah akan menolong. Subhanallah ya Allah. Makanya masih enak kita. Apa katanya Rasul uh, Aisyah radhiyallahu anha? Masa bi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ayamin bi khubzin. Belum pernah beliau itu tiga hari tiga malam berturut-turut makan roti. Belum pernah. Yang sering ada itu air dengan kurma. Sekarang kita ini makan pagi, sisanya siang sudah tidak mau. Apalagi sore. Ini para apa? Begitu Allah Ta'ala menguji bagaimana tidak dimasukkan surga. Ditimpa pula masa masyarakat baksa wadharra. Sakit, kekurangan rezeki, disuruh perang. Kita belum pernah perang melawan orang kafir baru kita melawan hawa nafsu sudah tidak mampu kita. Ini harus kita faham dengan kuatnya iman, landasan yang kuat begitu Allah Taala menguji. Tapi kemudian yang dimenangkan siapa? Orang kafir atau orang muslim? Orang muslim. Ternyata keberhasilan itu setelah perjuangan. Orang itu kenyang setelah apa? Maka. Orang itu punya ilmu setelah menuntut ilmu. Orang itu punya anak setelah dia menikah. Nah kita jangan saham, kita diuji. Diuji oleh Allah SWT dengan ujian. Tapi kalau kita mau bersabar, tetap istiqomah kemenangan untuk kaum muslimin. Semua orang yang ingin merusak kita, ingin merobak merobak robek kita tidak ada artinya. Karena Allah sudah berjanji, wa in tasbiru wa tetap Dua modal ini. Wa in tasbiru jika kamu mau bersabar takut dan tetap kamu menjadi orang takwa. La yadurrukum kaituhum syai'ah. Semua orang yang ingin menggulingkan kamu tidak akan berhasil. Inilah faidahnya kita baca ayat. Karena asena banyak orang nggak terima. Musuhnya 72 kita ini. Ya. Tapi kalau kita mau bersabar, ya, mengakui kesalahan diri kita, kita bisa menerima nasihat dari Allah kemenangan kaum Muslim, Bukan kita saja kaum muslimin yang doyak oyak supaya kita ini nggak bersatu. Rasulullah SAW itu sudah disikir. Beliau ini mau dibunuh, dikasih racun, tapi Allah yang menolong hambanya. Karena Allah sudah berjanji, dari bi Allah maulal ladzina aman. Yang demikian itu karena Allah taala penolongnya orang beriman. Ini yang menjadi pegangan kita. Ya, landasan kita yang kuat mari kita kembali pada Al-Qur'an, kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnahnya para sahabat. Ini ayat ini maknanya bagaimana sunnah para sahabat. Ini sebenarnya butuh ilmu dan ilmu itu saya katakan tadi nggak bisa dicuri. Tidak bisa dipinjam, oh, mau pinjam ilmunya Syekh Albani sebentar, 10 ah, menit. nggak bisa. Mau pinjam ilmunya Imam Ahmad gak bisa. Beda dengan duit ya. Pinjam gak usah pergi, telepon datang duitnya. Dulu kita tuh repot. Pinjam sekarang malah didatangi untuk pinjam. Kita sering didatangi bank. Berapa kali Pak? Ada pinjaman tanpa bunga, nggak mau Pak saya. Datang lagi, aku tahu dari mana bapak tahu nomor saya ini. Saya mau silaturahmi pak dari bank ini nggak boleh dari sana. Saya ini orang nggak punya apa-apa, jadi bangun kalau ada duit ya kita bangun ya. Enggak apa-apa saya minta pada saudara saya ya keliling ngaji kasih alhamdulillah enggak ya kita bersabar Wong itu mau ujian enggak mau saya utang utang alhamdulillah ya wa in tasbiru wa tetap jika kamu bersabar, kita disuruh bersabar itu karena ada musibah. Kalau tidak ada musibah, tidak mungkin Allah kita Allah akan menyuruh kita bersabar. Watat takut disuruh kita takwa kepada Allah Taala karena orang yang ingin merusak kita supaya menjadi orang tidak bertakwa jumlahnya banyak sekali. Namun kali ini pegangan dua ini kita pegang, tidak lama Allah Taala akan menjadi kemenangan. Bayangkan Nabi Musa dimenangkan oleh Allah Taala Ya. Nabi Nuh dimenangkan Allah Ta'ala. Padahal musuhnya sekian besar. Inilah landasan yang harus kita pahami. Lalu beliau menjelaskan dengan berpegang sunnah beliau ya Al-Quran dan hadis sunnah khulafai rasidin beliau mengatakan tamassaku genggemen pegang kuat ini jangan sekarang dipegang nanti malam dilepaskan besok pegang lagi tapi pegang terus. Dan kenapa dikatakan tamas biha kok tidak tamas sakubihi ima? Padahal tadi berapa sunnah? Dua. Sunnahnya beliau dan sunnahnya para sahabat. Kenapa kok tamas biha kok tidak tamas sakubihi ima? Menunjukkan sunnahnya para sahabat adalah sunnahnya Rasulullah sallallahu hanya beda redaksi. Penjelasan diperjelas. Jadi para sahabat tidak membawa sesuatu yang baru. Kalau para sahabat tidak membawa sesuatu yang baru, kita ini jangan membuat perkara yang baru. Dakwah bagaimana mencontoh dakwahnya Rasulullah SAW. Salat bagaimana mencontoh salatnya beliau. Enak kalau kita kan ya ngeblak ya, ya kopi paste kan ubah, plak plak plak plak. Daripada suruh ngarang sendiri. Jadi kita itu enak. Sholat sejak dulu, sholat duhur, empat rakaat. Sampai hari kiamat ya ada empat. ya kan enak kan kita ini. Nah, inilah yang perlu kita tebak pekan Jangan ke satu saat terus sampai kapan kita berpegang sampai meninggal dunia. Gak lama hidup kita ini. Ya, taruhlah sengsara lapar sebentar. Padahal Nabi Nuh alaihissalam umurnya berapa? 950 tahun. Berdakwah itu laporannya Nabi Nuh, lam yazidhum du'ai illa firara ya Allah. Ternyata saya berdakwah bukan tambah dekat malah mereka tambah lari. Itu sudah nabi. Nah, kalau kita menyampaikan yang hak orang lari itu bukan satu hal yang baru. Sejak sebelumnya sudah ada orang yang lari. Ini harus kita pahami. Bersabar sebentar. Jadi kita kenapa diperintah oleh Allah Ta'ala bersabar? Karena ada musibah. Bersabar kita dengan bimbingan. Penting. Bersabar kita ketika melaksanakan perintah Allah. Bersabar ketika kita melaksanakan eh, ketika kita meninggalkan larangan Allah. Bersabar ketika kita benar kena musibah, kena fitnah yang lain. Subhanallah, Allah memuji bersabar. Innallaha ma'as Sesungguhnya Allah Taala menolong bersabar. Ditolong setelah bersabar, bukan ditolong sebelum sabar. Allah Ta'ala memberi petunjuk setelah ada kesungguhan. Jadi jangan berharap kenikmatan sebelum kita berusaha. Jarang jangan berharap keberhasilan sebelum kita berusaha. Orang kaya itu asalnya miskin sih dia. Nah, banting tulang kepanasan nah kesana kemari baru wujud enaknya belakangan setelah jeripaya dan itu ada kaidahnya inna ma'al usri yusra setelah kesulitan ada kemudahan ya. makanya Imam Ahmad rahimahullah taala kalau pagi nggak ada sarapan senang karena ayatnya tadi uh, landasan ayat Allah mengatakan inna ma'al usri yusra sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan setelah kesasar nanti ada jalan petunjuk dengan cara kita berikhtiar setelah kesulitan, setelah ada sesuatu, nanti akan ada. Bayangkan seorang suami istri. Pernah bertengkar apa tidak kita dengan suami istri? Siapa yang mengatakan tidak pernah? Pernah bertengkar apa tidak? Pernah. Tapi setelah bertengkar. Memang hidup itu seperti ini. Tidak mungkin kita akan nikmat terus. Nanti kalau di surga baru. Tunggu berapa tahun kita tidak lama. Ya. Nah, kalau kita dasar seperti ini, kesulitan apapun, rintangan apapun mudah kalah mereka. Dengan landasan kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah. Tanya pada orang punya ilmu. Lalu Allah lalu Dia menjelaskan abdu 'alayya." Berpegang landasan juga tidak cukup dipegang. Gigit pula dengan gigi geram. Karena apa? Ada orang ini melepaskan ini. Nah, tapi kalau kita pegang, kita gigit, makanya gigi paling kuat gigi ini. Dan paling banyak yang sifatnya rusak di gigi ini karena ini sering kerja terus ini. Mematakan makan-makanan yang keras ini. Gigit antu aliyah bin nawajis pegang betul ya. Jadi bukan yang sekedar tangan gigit kuat, pegang gigit supaya tidak lepas. Kenapa disuruh? Karena orang yang mau melepas ini banyak ya membuat poraan apa kocak kacir antum itu banyak. Tapi Allah Taala menjelaskan jalannya. Subhanallah ya. ya. Kenikmatan kita berlandasan akidah ya. Nah, kemudian berikutnya Rasulullah SAW menjelaskan pula. Di samping kita harus berpegang Al-Quran dan hadis, ya. kemudian pemahaman para sahabat jangan Kemudian suruh megang kuat-kuat dengan gigi kita. Ibaratkan kayak gitu jangan sampai lepas. Di kita disuruh pula menjauhi perkara yang menjadi retaknya persatuan ini. Yang menjadi sebab tertinggalnya Al-Quran ini. Yang sebagai sebab lupanya hadis ini. Dia mengatakan wa iyyakum wa muhtasatul umur. Jauhkan dirimu dari perkara-perkara yang baru. Nah, di perkara baru itu jumlahnya satu atau dua? Banyak loh. Jadi kalau kita jalan jalan yang hak itu lima penam, enam? Satu. Ya, beliau pernah menggaris lurus. hatta Rasulullah SAW khattan mustaqimah. Dan ini jalan yang lurus. Ihdinas sirotol mustaqim ya Allah tunjukkan saya jalan yang lurus tapi beliau menggaris pula jalan kanan kirinya ini ya banyak itu jalannya itu nah jadi belokannya beloknya banyak Nah, kalau kita ini kalau jalan kalau kita ukur ya, jalan kita naik mobil naik sepeda, enak mana jalan yang lurus dengan jalan yang pegok pegok? Nah, lurus, lurus itu tenang naik tol itu kemarin saya setelah duhur dari Agung, menuju ke Sampang. Itu hanya tiga jam setengah. Nah, udah padahal kecepatannya 100 ke bawah karena ada peringatan. Harus ada cctv nya ya lah. Ya, lurus ya lurus enak. Kita tinggal gas tetek anu paten 80 sudah. Tapi kalau belok-belok, wah jurang apa tidak? kita dipilihkan oleh Allah Ta'ala jalan yang lurus hmm. aku kurang 5 meter belok nah, kita sengsar, kesasar ya. lurusnya kenapa jalan kanan kita ya, mampir dulu nah, nah ngajak mampir itu bahasanya bahasa yang menarik nah itu nah itu kalau kita nggak tahu ini tertipu enak uh, diajak dikir bersama diajak ini bersama jadi jalan yang bengkok ini coro jualannya itu dia promosinya sangat menarik. Kalau penjual mungkin wanita-wanita yang cantik, barangnya di ya, ya kalian jalan yang lurus enggak sudah. Nah ini makanya beliau mengatakan wa kum wa muhtasatil umur. Ya, jauhkan dirimu dari perkara yang baru. Ya sudahlah, yang sudah lama dari Al-Quran dan Sunnah ini saja pegang kuat-kuat. Jangan kamu coba-coba mengambil jalan baru. Karena ini penyebabnya. Ya, penyebab kita akan berpecah belah sebagaimana Allah mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Katanya Allah Ta'ala ini loh jalanku yang lurus. Ikuti ini. Wala tattabi'us subula. fatafarraqu bikum an sabili. Maka tatkala Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita dalam surat an anna hadza sirati mustaqim bahwa ini jalan yang lurus fattabi'u maka ikutilah maka Allah menjadikan jalan yang lain untuk menguji kita nah kalau hanya jalan satu nggak ada jalan yang lain apa perlunya kita dakwah apa perlunya amar ma'ruf karena sudah semuanya ma'ruf apa perlunya nahi mungkar karena sudahnya semuanya ma'ruf jadi kita diuji Bukan berarti ada khomer silakan minum, bukan begitu. Ini air, ini khomer, ini bahaya, ini manfaat. Cuma manusia punya hawa nafsu dari inilah kadang-kala kalah dengan hawa nafsunya. Lalu Allah menjelaskan kenapa wala tattabi'us subula kamu jangan mengikuti jalan-jalan yang lain fatafarraqa bikum an sabili maka akan kamu lepas akan kamu tinggalkan jalan yang lurus itu itu tadi kalau kita lurus kok mampir ke kanan nggak ketemu jalan lurus itu. Mampir ke kiri nggak ketemu. Kenapa bila orang sudah ke kanan ke kiri dia akan terbang atau mengaruh itu sehingga meninggalkan yang pokoknya. Inilah penyebabnya. Jadi syaratnya ini banyak ini. Ya. Terus setelah berpegang kita dijauhkan oleh beliau, jangan sampai perkara-perkara yang baru kamu ikuti. Maknanya bid'ah yang akidah yang tidak ada tuntunannya. Amal ibadah yang tidak ada tuntunannya. Cara dakwah yang tidak ada tuntunannya. Cara zikir yang tidak ada tuntunannya. Itu kamu jauhi. Kalau kamu ikut ke situ, jalan yang lurus kamu tinggalkan. Lalu beliau menjelaskan, fa'inna kulla muhtasatin bid'ah dan karena setiap perkara yang baru itu bid'ah wa kullu bid'atin dolar. Dan setiap bid'ah pasti tersesat. Tidak ada bid'ah yang hasanah. Baik itu ya ikhwah yang dapat disampaikan. Ini ada beberapa pertanyaan ya. Apakah ada perbedaan antara akidah dan manhaj? Ada. Manhaj itu jalan yang ditempuh. Wasyiratan wa minhajah syariatan dari syariat itu akidah. Manhaj tadi manhaj itu jalan yang ditempuh. Nah jalan yang ditempuh harus jalannya Al-Quran dan Sunnah. Akidah yang ditempuh harus akidah Al-Quran dan Sunnah. Jadi Al-Quran itu mengandung manhaj, mengandung pula akidah, mengandung pula amal ibadah, mengandung pula perintah, mengandung pula kan penuh di situ tuh. Jadi manhaj itu manhaj itu atorik as jalan yang ditempuh. Maka ada orang jalannya ke lurus, ada jalannya ke kanan, ke kiri, ada jalan bid'ah, ada jalan yang sunnah dan juga yang lainnya. Wallah alam. Sedangkan kita membahas masalah keyakinan-keyakinan. Pemahaman kedua orang tua anak sufi. Ana mendapat banyak pertentangan hingga Ana pernah dengar orang tua Ana berdoa agar Ana kembali ke pemahaman sufi. Apakah Allah akan mengabulkannya? Insya Allah tidak. Karena doa yang dikabulkan itu doa yang baik. Orang kafir suatu saat berdoa Orang alibita juga berdoa untuk mencelakakan orang sufi minta dikabulkan. Bagaimana orang ahli bid'ah memohon kepada Allah Ta'ala untuk kejelekan kaum muslimin sedangkan Allah penolongnya orang yang beriman mana mungkin makanya dijelaskan dalam satu hadis yang maknanya yustajabulakum. kamu akan dikabulkan doamu selagi kamu tidak berdoa malam yakun ismah Selagi kamu tidak berdoa bertujuan untuk perbuatan dosa. Tapi kalau mendoakan orang yang mendoakan jelek kepada orang-orang yang pelaknat, kepada orang yang merusui Islam, jangan. Ya, doanya Binoh alaihissalam. Nah, ya, ketika beliau berdakwah dihalangi oleh orang kafir, dinasihati tidak tidak mau. Maka berdoa karena berdoa kepada Allah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makhlubun fantasir ya Allah. Saya ini kalah dengan orang sekian banyak karena manusia. Ya Allah tolonglah. Tolonglah saya ini ya Allah karena saya di di apa itu dirusak oleh mereka. Maka Allah mengabulkan doanya ya. Jadi jangan takut didoakan orang tua yang doanya itu jelek kepada anaknya. Karena yang diminta itu Allah dan Allah Maha tahu bagaimana doanya orang sufi kepada yaitu berdoa ke, e, untuk kejelekan orang yang beriman sedangkan orang mukmin adalah orang dicintai oleh Allah. Wallahu Ada lagi yang ditanyakan? Saya akan tanya, boleh dan tanya. Baik kalau tidak ada ya, Yulfa Kami rasa cukup sekian ya, Insya Allah, Mudah-mudahan dengan kita sering menuntut ilmu ya, Dan juga bersabar Atas kekurangan diri kita yang lainnya Semua musuh yang ingin merusak kita Akan kalah Dan jangan lupa kita mohon kepada Allah Mohon petunjuk ya mohon pula mendapatkan yaitu kelapangan jiwa karena Allah taala menguji kita maka solusinya kita mohon kepada Allah dengan berikhtiar kita beramal soleh wasallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi washabihi warahmatullahi wabarakatuh